dalam kitab beliau lusa Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru dari pembahasan isim-isim yang majrur. Maka di sini beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai al-idhofatu, yaitu pembahasan mengenai idhofah. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-385 sampai bait yang ke-387. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu dhif katurisina yaitu nun yang mengikuti tanda i'rab. Ini misalnya seperti isim musanna atau jamak mudzakkar salim itu ada tanda i'rabnya. Ya, kalau misalnya musanna mudarrisani, ya mudarrisani. Itu tanda i'rabnya adalah alif. Ya, marfu dengan alif. Nah, setelah itu ada nun yang mengikutinya, ya mutarrisani ya, nun yang mengikuti. Itu nun yang dimaksud di sini nun yang mengikuti tanda yang rob. Ya, atau kalau jamak mudzakkar salim mudarrisuna. Ya, mudarrisuna. Itu tanda yang i'rabnya itu wawu yang menunjukkan tanda rofa. Nah, maka na yang ada pada mutarrisuna itu adalah nun yang dimaksud di sini. Atau tanwin, ya karena isim, ya terutama yang nakiroh, ya belum tentu juga, tetapi isim itu kalau tidak ada al, itu biasanya ada tanwinnya. Ya, maka di sini ada dua hal, nun dan tanwin. Nun yang mengikuti tanda yang rob, dan juga tanwin mimma tudifu. Nah, kalau isim tersebut, isim yang memiliki nun atau dia itu memiliki tanwin, itu diidofahkan. Ya, artinya apa? Dia menjadi mudof dari idofah. Artinya kata yang pertama. Maka ihdif, hapuslah. Yang dihapus apa? Nun yang mengikuti tanda i'rab atau tanwinnya, itu dihapus. Ka turisina. Ya, contohnya adalah turisina. Ya, turisina itu maksudnya adalah ya Bukit Sinai. Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Maka kita lihat di sini kata yang pertama yaitu turun. Ya, aslinya adalah turun. Ya, turun. Nah, turun itu artinya gunung. Dan dia memiliki tanwin. Kemudian dia diidofahkan, disandarkan kepada kata sina. Ya, sina. Maka turun atau turin di sini itu tanwinnya dihilangkan menjadi turi sina. Nah, itu kira-kira maksud dari bait ini. Kemudian beliau melanjutkan wathaniya jarurwan wimin au fi lam yasluhilla dzaka walla makhudha lima siwa dzainika. Ya. Nah, kemudian wathani ujrur. Ya, kemudian kata yang kedua itu majrurkanlah. Ya, karena idhofah itu paling tidak ada mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, mudhofnya dihilangkan nun atau tanwinnya. Kemudian kata yang kedua mudhof ilaih itu majrurkanlah. Kemudian inwi min aufi. Nah, niatkanlah makna min atau makna fi idza lam yasluhilla dhaka. Ya, jika tidak ya, tercapai atau terwujud makna yang dimaksudkan melainkan dengan meniatkan dua huruf jar tersebut. Ya, min atau fi. Ini nanti akan ada penjelasannya wala makhudha lima siwa dhainika. Ya, namun jika makna dari kedua huruf jar itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai diberi makna huruf jar min, kemudian tidak sesuai diberi makna huruf jar fi. Ya, maka ambillah makna huruf jar lam. Ya, lima siwa dhainika, ya, untuk yang tidak sesuai dua tadi, yaitu min atau fi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan kedua bait ini dan beliau mengatakan Lamma faraghal musannifu rahimahullahu min dzikril majruri bil harfi setelah musannif yaitu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu selesai menjelaskan isim-isim yang majrur dengan huruf jar syara'a fil kalami alal majruri bisababil idhafati. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini memulai penjelasan mengenai isim yang majrur karena sebab susunan idhafah ya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke ta'riful idhofati, ya, definisi dari idhofah. Wal idhofatu nisbatun taqyidiyatun baina thnaini. Ya, jadi definisinya adalah nisbatun taqyidiyatun baina thnaini. Jadi yang namanya idhofah atau penyandaran itu adalah ya penyandaran yang mengikat atau membatasi. Ya, penyandaran yang mengikat atau membatasi di antara dua isim. Ya, di antara dua isim. tak Taqtadi jarrafani abadan. Yang susunan tersebut atau penyandaran tersebut itu menuntut ya menuntut isim yang kedua itu selalu dimajerurkan. Ya, jadi ini adalah penyandaran yang membatasi, yang mengikat di antara dua isim yang susunan tersebut menuntut isim yang kedua itu selalu dimajarurkan. Wa makna nisbatin, dan makna dari nisbah tadi dalam definisi, ai isnadun. Ya, maksudnya adalah isnad, penyandaran. Kemudian, wa makna taqyidiyatin, dan makna dari taqyidiyah, ya tadi maksudnya um, membatasi atau mengikat ai ja'at ifadati taqyidi. Ya, maksudnya penyandaran tersebut datang untuk membawa makna ya atau membawa faedah mengikat atau membatasi. Wa huwa naw'un min anwa'il hasri wat tahdidi. Dan ini pembahasan ini, ya idofah ini, itu merupakan salah satu jenis dari hasr, ya pembatasan, dan juga tahdid. Ya, tahdid ya membatasi melingkupi. Ya, jadi hasr dan tahdid itu juga bisa dilakukan dengan idofah. Ini salah satu jenisnya. Faqauluka kitabun, maka ucapanmu kitabun, sebuah buku, hadza fihi itlaqun. Ya, maka ucapanmu kita pun itu di situ makna yang terkandung itu itlak, masih umum. Ya, sebuah buku. Nah, buku apa itu masih umum. Kita masih belum tahu makna buku apa. Fa idza qulta kitabu kholidin. maka jika engkau mengatakan kitab kholid, ya, bukunya kholid, hasolat taqyidu bil idofati. Maka terjadi pembatasan dengan susunan idofah. Ya, apa pembatasannya? Kalau kita mengatakan sebuah buku, itu masih umum. Kita tidak tahu buku yang mana. Ya, karena buku ada begitu banyak. Tetapi begitu dikatakan kitabnya Khalid, ya sebuah buku, ya sebuah buku yang milik Khalid, ya mudahnya seperti itu, maka terjadi pembatasan, semakin uh, mengerucut apa yang dimaksud dengan kitab tersebut. Bahwa kitab tersebut, buku tersebut adalah buku yang dimiliki oleh Khalid. Fa'idha urida idofatus min ila akhoro, ya maka jika diinginkan idofah atau penyandaran satu isim kepada isim yang lain, tarattaba ala dzalika ahkamun. Ya, maka susunan idhofah tersebut itu akan mengakibatkan ya atau akan memiliki konsekuensi beberapa hukum. Minha di antara hukum tersebut ya, kemudian kita masuk ke tabu alal idovati. Ya, apa yang menjadi konsekuensi atau akibat dari susunan idovah? atau hukum apa yang dihasilkan dari susunan idofah. al awalu hukum yang pertama, wujubu hadfit tanwini in wujida. Ya, atau wujubu hadfit tanwini, wajib menghapus tanwin. Ya, in wujida, jika isim tersebut mengandung tanwin. Fi akhiril mudofi qabla idofatihi wajib menghapus tanwin pada akhir dari mudhof. Ya, mudhof itu adalah isim yang pertama. Yang tadi kita kitabu. Ya, kita kitabun kan tadinya ada tanwin. Begitu diidofahkan kitabu kholidin, itu maka menjadi hilang tanwinnya. Ya, qabla idofatihi, ya artinya sebelum diidofahkan, itu dihilangkan dulu tanwinnya. Mithlu, contohnya, Rokibtu saya rotan jadi datan. Saya telah menaiki sebuah mobil yang baru. Fa'idha udhifa, ya maka di sini kita lihat saya rotan itu memiliki tanwin. Akan tetapi jika saya rotan tersebut diidofahkan, ya ingin dikhususkan, tila, ya maka dikatakan, betu saya rota kholilin. Saya telah menaiki mobil mobilnya Khalil ya atau saya telah menaiki mobil milik Khalil. Maka di sini kita lihat saya rotan tadinya ada tanwin itu kemudian ketika diidofahkan kepada Khalil disandarkan kepada Khalil itu tanwin yang ada pada saya rotan hilang menjadi saya rota kholilin ya bihadfit tanwini dengan menghapus tanwin yang ada pada saya rotan wakada tuhdafu nunul muthanna dan demikian juga dihapus nun yang ada pada isim muthanna wa nunu jam'il mudzakkari salimi dan demikian juga dihapus nun yang ada pada jamak mudzakkar salim. Wa mulhaqatihima ya, dan juga nah, dihapus nun yang ada pada mulhaq dari musanna dan mulhaq dari jamak mudzakkar salim. Ini sudah dibahas di bagian awal dari alfiyah in waqa'a ahaduhuma mudhafan makhtuman bin nuni. Ya, jika salah satu dari keduanya, baik isim muthanna atau jamak mudhakar salim, itu menjadi mudhaf. Ya, jadi kalau ada isim muthanna atau jamak mudhakar salim, itu menjadi mudhaf dan makhtuman bin nuni yang diakhiri dengan nun. Maka pada saat itu ketika menjadi mudhof, nunnya itu wajib dihapus. Nah, nun apa yang dimaksud? Wahiyan nunul lati tali harfal i'rabi. Yaitu nun yang terletak setelah atau mengikuti huruf i'rab. Ya. Contohnya apa? Nahwu yasirun nasu ala janibait tariqi yasirun nasu ala janibait tariqi janibait tariqi manusia berjalan ya di dua sisi jalan ya manusia berjalan di dua sisi jalan raya maka kita lihat di sini ada janibait tariqi ya janibait tariqi di sini asalnya itu adalah isim muthanna, janibun, ya, sisi. Kemudian kalau muthanna menjadi janibani, ya, janibani. Muthanna itu marfuknya dengan alif. Nah, di sini karena datang setelah ala berarti menjadi majerur. Dan muthanna majerurnya dengan ya, berarti menjadi janibaini. Ya, janibaini. Di situ ada nun di akhir. Ya, janibaini. Nah, di sini karena dia menjadi mudhof, maka nun yang ada pada janibaini itu dihapus. Ya, dihapus. Menjadi apa? Janibayit toriqi. Ya, bukan janibainit toriqi, tetapi janibayit toriqi. Itu yang dimaksud nun yang dihapus. Kemudian contoh yang kedua, hamilul ilmi muhtaromuna ya, Orang-orang yang memikul ilmu, ya, atau orang-orang yang memiliki ilmu, itu adalah orang-orang yang dimuliakan. Maka di sini kita lihat ya mubetadaknya adalah hamilu ya. Asalnya apa? Hamilun. Ya, pemikul. Kemudian dia kalau dijadikan jamak mudzakkar salim menjadi hamiluna. Ya, hamiluna. Nah, kemudian hamiluna itu marfuknya dengan wawu. Nah, kemudian ada nun di akhir. Nah, ketika hamiluna itu menjadi mudhof, itu harus dihapus nunnya menjadi hamilul ilmi. Ya, hamilul ilmi bukan hamilunal ilmi. Maka itu adalah pembahasan dari nun yang dihapus. Kita lihat ada catatan kaki terkait hal ini. Nah, di sini kita melihat uh, setelah hamilu itu setelah wawu tidak ada alif yang ditulis. Ya. Maka di sini dijelaskan mengenai alif tersebut yaitu di catatan kaki La tuktabul alifu ba'dal wawi illa idha kanat domiron. Alif, ya, huruf alif itu tidak ditulis setelah wawu, melainkan jika wawunya itu adalah wawu domir. Atau mudahnya, alif itu hanya ditulis ketika terletak setelah wawu domir saja. Selain itu, tidak ditulis. Apa wawu domir itu? wahia wawul jama'ati fi fi'lin maudin. Yaitu wawu jama'ah yang ada pada fi'il maudi. Contohnya apa? Nahwu katabu. Ya, mereka telah menulis. Ya kan kataba, kataba, katabu. Ya, katabu di situ wawunya wawu jama'ah. Nah, di situ setelah itu ditulis alif. Ya, ditulis alif seperti yang tertera au mudhari'in ya mahdhufin nuni ya atau wawu jamaah yang ada pada fiil mudhari yang nunnya dihapus ya nunnya dihapus contohnya apa lam yaktubu ya lam yaktubu kita lihat di situ ya mereka belum atau tidak menulis Nah, di situ aslinya kan yak yak tubani yak tubuna Ya, tubuna. Nah, di situ tubuna itu tanda marfuknya itu adalah dengan adanya nun. Nah, di sini kemasukan lam menjadi majazum. Nah, maka tanda jazmnya adalah dihapus nun menjadi lam yak yaktubu. Nah, di situ karena wawunya wawu jamaah, maka setelah itu ditulis alif. Au amrin, ya, atau wawu jamaah yang ada pada fiil amr. Contohnya apa? Uktubu, ya, tulislah wahai kalian para lelaki. Nah, maka itu adalah tempat-tempat di mana alif ditulis setelah wawu. Fakhoroja bidhalika alwawullati min bunyati al-fi'li atau menyimpin yatil fi'li. Ya fa kharaja bidzalika al wawu lati min binyatil au min bunyatil fi'li. Maka keluar dari pembahasan ini wawu yang memang ada pada susunan atau struktur fi'il. Ya karena bisa jadi memang wawu tersebut itu adalah huruf inti yang ada pada fi'il, bukan merupakan wawu jamaah. Contohnya apa? Nahwu nada'u syababa ila listiqomati. Ya, nada'u nada asyababa ila listiqomati. Kami menyeru para pemuda ya untuk terus istiqomah, ya, terus lurus. Maka nada'u di sini, ya nada'u di sini, wawu yang ada di situ itu bukan wawu jamaah. Kan da'a yada'u Yada'a yada'u. Memang wawu tersebut bagian dari susunan fiil. Maka di situ alif tidak ditulis. Kemudian wal wawul lati hiya alamatur raf'i fi jam'il mudzakkaris salimi. Dan juga keluar dari pembahasan ini itu adalah wawu yang menjadi tanda rofa bagi jamak mudzakkar salim. Ya, kal mithalil madhkuri, sebagaimana contoh yang telah berlalu tadi. Hamilu al-ilmi muhtaramuna. Ya, maka itu wawu yang di sini bukan wawu jamaah. Maka di situ dia tidak diikuti alif. Kemudian awil asma il khomsati. Demikian juga wawu yang menjadi tanda rofa bagi al-asma'ul khamsah. Itu juga keluar dari pembahasan ini, artinya tidak diberi alif. Nahwu contohnya mutaqaddimu al-mutaqaddimul ulama'i hum ulul fadli wa dhawus sabqi. Mutaqaddimul ulama'i hum ulul fadli wa dhawus sabqi. Para ulama yang terdahulu mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan mereka adalah ya, orang-orang yang layak didahulukan. Maka perhatikan di sini mutaqaddimu ya itu kan asalnya adalah jamak mudzakkar salim, mutaqaddimuna. Kemudian menjadi mudhaf maka dia itu hilang nunnya dan wawunya tidak diikuti alif. Kemudian ulul fadli, ya ulul fadli. Ini sudah dibahas di bagian awal alfi ya Ulu di situ itu adalah mulhak dengan jamak mudzakkar salim, mengikuti ya hukumnya mengikuti. Di situ wawunya juga tidak diikuti alif. Kemudian dzawus sabqi, ya di situ adalah masuk al asmaul khamsah ya dzu dzawu. Nah maka di situ kita lihat juga dia tidak diikuti alif wawunya. Wa kharaja aidan alwawul lati liisba'i dhammatil mimi. Dan juga keluar dari pembahasan ini wawu yang menjadi isba untuk dhammahnya mim. Ya, jadi wawu isba itu adalah wawu yang muncul in untuk menampak, menampakkan dhammah. Ya, menampakkan dhammah. Jadi misalnya ada domir rofa ya, yang dia itu keadaan eh, domir ya, yang keadaannya rofa seperti tum, ya, kum dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya itu adalah sukun. Nah, kalau ingin menampakkan domahnya menjadi tumu, kumu, humu misalnya, maka itu ditambahkan wawu. Wawu yang disebut dengan wawu isba. Nah, wawu isba ini juga tidak diikuti oleh alif. Watu sama wawasilati. Dan wawu isba ini itu juga disebut wawu asilah. Kama fi qawli syairi. Sebagaimana ucapan seorang penyair. Ya. Yaitu seorang penyair pernah mengatakan, Ilamal khulfu bainakumu ilama Ya, berapa banyak perbedaan ya, di antara kalian? Ya, ada berapa banyak? Wa hadhihi dajjatul kubra alama. Dan kegaduhan-kegaduhan yang besar ini itu alama untuk apa? Wa fi mayakidu ba'dukumu li ba'din dan selama ya sebagian di antara kalian itu saling menipu ya atau saling ya mengganggu, menipu di antara kalian, watu badunal adawata wal khisama. Maka kalian akan terus memulai dan terus berada dalam permusuhan dan pertentangan. Maka di sini syahidnya adalah bainakumu. Ya, bainakumu. Ya, bainakumu di sini uh, ya di sini majrur ya. Tetapi kum di situ itu kan seharusnya itu adalah um, diakhiri oleh sukun. Tetapi ingin ditampakkan dommahnya menjadi bainakumu. Ya. Maka untuk menampakkan dommah, itu ditambah wawu yang disebut wawu isba atau wawu silah. Nah, wawu tersebut tidak diikuti oleh alif. Demikian juga ba'dukumu, ya, ba'dukumu, Aslinya kan ba'dukum. Nah, di situ ingin ditambahkan dommahnya, maka ditambahkan wawu. Nah, wawu tersebut juga tidak diberikan alif. Nah, kira-kira itu pembahasan dari catatan kaki ini. Kemudian kita kembali ke atas. inka natin nunu laisat litathniyati wala lil jam'i. Apabila nun yang ada pada suatu isim itu bukan nun muthanna dan juga bukan nun jamak. Yaitu apa? Wahiyan nunul lati latali harfal i'robi. Yaitu apa? Berarti nun yang tidak mengikuti tanda i'rob. Ya, nun yang tidak mengikuti tanda i'rob. Maka secara umum itu adalah nun yang memang merupakan bagian dari uh, isim tersebut ya, bagian dari isim tersebut. Atau memang karena perubahan, ya, tetapi dia tidak mengikuti tanda i'rab. Maka apa? Lam yajuz hadfuha. Ya, kalau nunnya bukan nun muthanna dan nun jama, itu tidak boleh dihapus. Mithlu contohnya, Al-muhafadhatu ala solati unwanul istiqomati. Ya. Memelihara solat itu merupakan tanda istiqomah, ya, tanda lurusnya seseorang. Maka perhatikan onwanu, ya onwanun. Onwanun itu memang susunannya seperti itu. Nun di situ itu bukan e, mengikuti tanda i'rab musanna atau jamak. Maka ketika menjadi mudhof, ya diidhofahkan kepada alistiqomah itu nunnya tidak boleh dihapus. Ya, tetapi apa yang dihapus? Asalnya kan unwa nun, ya unwa nun. Maka di situ tanwinnya yang dihapus menjadi unwa nulis tiqomati. Kemudian contoh yang kedua, haulai masakinul madinati. Orang-orang ini itu adalah orang-orang miskin di kota atau orang-orang miskin di Madinah. Maka perhatikan masa masakinu. Ya, masakinu. Itu adalah jamak taksir yang mengikuti wazan mafa'ilu. Maka di situ masa masakinu itu nunnya bukan nun yang mengikuti tanda i'rab. Karena itu tidak boleh dihapus. Asalnya apa? masa Masakinu ya karena dia eh, ghairu munsharif, tidak ditanwin. Kemudian diidhofahkan Ya, maka tetap dalam keadaan bentuk masa kinu al-madinati. Itu adalah hukum yang pertama. Al-hukmu hukum yang kedua, jarrul mudhofi ilaihi daiman. Nah, mudhof ilaihnya atau kata yang kedua itu selalu dalam keadaan majrur. Ya, jadi eh, selalu mudhaf ilaih atau kata yang kedua itu majrur. Kemudian wal amilu fihi al jarru amilun lafdhiyun atau mungkin yang lebih mudah wal amilu fi hadal jarri amilun lafdhiyun. Allahu alam ya. Dan amil pada pemajeruran ini ya karena memajerurkan mudhaf ilaih itu pasti ada amilnya. Yang menjadi amil adalah amil lafzi. Yang amil lafzi. Apa amilnya? Wahuwal mudhofu. Jadi yang menjadi amil adalah mudhofnya. Ya, mengapa mudhof ilaih majrur? Karena adanya mudhof, ya amilnya mudhof. Alal asahi. Itu mengikuti pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat yang lain. yang mengatakan amilnya itu bukan mudhofnya. Nah, apa alasan ulama nahwu yang mengatakan amilnya itu mudhof? Ya. Yaitu adalah litisol litisolid domiril mudhofi ilaihi bihi. Karena kalau ada sebuah domir yang menjadi mudhof ilaih, itu langsung bersambung dengan mudhofnya. Ya, karena kalau misalnya kita buhu, ya kita buhu, haknya itu ha itu sebagai mudhof ilaih itu langsung bersambung ke kitabu. Maka hak di situ menempati kedudukan majerur ya karena dia itu amilnya adalah kitabu. Wad domiru layat tasilu illa bi amilihi Dan yang namanya domir itu tidak bersambung kecuali dengan amilnya. Ya, atau mudahnya domir itu hanya bersambung kepada amilnya. Nahwu contohnya, kita buka jadi Ya, bukumu itu baru. Maka kaf yang ada pada kita buka, itu menempati kedudukan majerur sebagai mudhof ilaih, karena bu. Ya. Amilnya adalah kita bu. Ini adalah pendapat yang pertama. Kita lihat catatan kaki. Wal farqu baina hadzal qawli wal qawlil akhari dan perbedaan antara pendapat ini, pendapat ini berarti pendapat yang menyatakan amilnya adalah mudhof. Dan wal qaulil akhari, pendapat yang lain. Apa pendapat yang lain? Wa huwa annal jarra lil mudhofi ilaihi huwal idhofatu. Yaitu yang memajerurkan mudhof ilaih itu bukan mudhof, tetapi apa? Idhofah, susunan idhofahnya itu sendiri. Ya, jadi yang memajrurkan itu adalah susunan idofahnya. Au amilun muqaddarun. Maka pada saat itu amilnya adalah amil yang ditakdirkan. Karena amilnya itu susunan, bukan suatu kata. Huwa annal amila huna lafziyun madhkurun. Nah perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu amil di sini yang mengatakan bahwa amilnya adalah mudhof itu adalah lafdhiyun madhkurun, yaitu lafat yang disebutkan. Wa alal qawli thani al-amilu ma'nawiyun. Sedangkan kalau mengikuti pendapat yang kedua, yang mengatakan yang memacerurkan adalah susunan idofah, itu amilnya adalah amil maknawi. Wal lafdhiyu aqwa minal ma'nawiyyi. Sedangkan lafat itu lebih kuat daripada maknawi. Maka di sini dikatakan ya penulis syaikh Abdullah Al-Fauzan juga menyatakan pendapat yang lebih kuat itu yang menjadi amil adalah mudhof, bukan susunan idofa. Kita kembali ke atas. Atsalitsu hukum yang hukum ketiga yang muncul karena susunan idofah adalah wujubu ihtimalil idhofati ala harfi asliin asliyin maudhi'ahu bainal mudhofi wal mudhofi ilaihi. Maksudnya apa? Eh, Idhofah itu wajib mengandung makna huruf jar asli. Ya. Artinya apa? Idhofah tersebut itu harus mengandung atau wajib mengandung makna huruf jar yang tempatnya, tempat dari huruf jar tersebut, itu ada di antara mudhof dan mudhof ilaihi. Mudahnya, itu bisa ditakdirkan adanya huruf jar antara mudhof dengan mudhof ilaihinya. Ya. Mengapa li'idohil ala qatil ma'nawiyyati bainal mudhofi wal mudhofi ilaihi? Untuk memperjelas hubungan hubungan maknawi antara mudhof dan mudhof ilaih. Ya, karena kan yang namanya susunan idofah itu ada beberapa kemungkinan makna. Maka di sini diperjelas bahwa hubungan makna tersebut itu ditentukan oleh huruf jar asli. Apa saja huruf jarnya? Wahuwa ahadul ahrufi thalathati. Yaitu salah satu dari tiga huruf jar. Ai atau wahia, yaitu min, fi, wallamu. Min fi allamu. Ya, huruf jarnya adalah min fi dan allam. Fatakunul idhofatu bima'na min albayaniyati. Nah, kemudian beliau menjelaskan satu persatu. Susunan idhofah itu bisa mengandung makna min yang albayaniyah, yang menjelaskan. Kapan itu? Idza kanal mudhofu ilaihi jinsan lil mudhofi. Nah, susunan idofah itu bisa mengandung makna min jika mudof ilaihinya itu merupakan jenis dari mudof. Ya, mudof ilaihinya itu jenis dari mudof. Jadi mudof ilaihinya justru jenisnya yang lebih luas dari mudof. Nahwu contohnya, Hada khotamu dahabin. Hada khotamu dhahabin ini adalah cincin emas. Ya, cincin emas. Maka emas itu merupakan jenis dari cincin. Kan emas bisa berupa banyak, bisa berupa cincin, kalung, ya, dan lain sebagainya, berbagai macam perhiasan. Maka di sini karena dahab emas itu jenis dari cincin, maka ditak bisa ditakdirkan atau mengandung makna huruf jarmin. Ai maksudnya hadza khotamun min dhahabin. Ini adalah cincin yang berasal dari emas. Nah, ini maksud dari idhofah yang bermakna min. Kemudian yang berikutnya watakunu ma'na fi adzorfiyati ya dan susunan idhofah itu bisa bermakna fi yang bermakna dzorfiyah yang bermakna dzorof idza kanal al ilaihi dzarfan waqi'an fihi al mudofu. Ya, al mudofu itu um, fa'il dari waqi'an. Ya, fa'il dari waqi'an. Idza kanal al ilaihi dzarfan waqi'an fihi al mudofu. Yaitu ketika mudof ilaihinya itu adalah dzaraf yang mudof itu terjadi pada dhorof tersebut. Makanian, ya baik dhorofnya itu adalah dhorof makan. Nahwu, contohnya, Uthmanu radhiyallahu anhu syahidut dari. Ya, Uthmanu radhiyallahu anhu syahidut dari. Uthman radhiyallahu anhu itu adalah seorang yang syahid di rumah. Ya, jadi mati syahidnya itu di rumah. Jadi apa? Ai syahidun fitari. Ya, syahidun fitari. Syahidnya itu di rumah. Maka di sini at itu mudhof ilaih itu adalah dzaraf tempat waqi'an fihil mudhofu di mana kejadian mudhof yaitu syahid itu terjadinya di situ. Ya terjadinya pada tempat itu kalau makani. Au zamanian atau dorofnya itu juga bisa dorof zaman. Dorof yang menunjukkan waktu. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Sabah ayat ke-33. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bal makrul laili wan nahar. Ya, bal makrul laili wan nahar Allah Subhanahu wa taala berfirman Dina istakbaru ya waqala alladziina stud'ifu lilladziina istakbaru dan orang-orang yang dianggap lemah berkata pada orang-orang yang menyombongkan diri bal makrul laili wan nahari ya tidak sebenarnya tipu daya itu pada waktu malam dan siang nah maka di sini Al-laili dan an-nahari sebagai mudhaf ilaih itu adalah waktu di mana makar itu terjadi. Ai makrun fil laili wan nahari, yaitu makar yang terjadi pada uh, waktu malam dan waktu siang. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ai bal makrum makrukum bina laili wan nahari Ya, tidak mak makar kalian kepada kami itu ada pada malam hari dan siang hari. Huwaladhi ja'alana nakfuru billahi. Yang makar tersebutlah yang menjadikan kami ya, kufur kepada Allah. Atau makar kalian itulah yang meminta kami untuk ya, kufur kepada Allah. Qaluhu raddan ala qaulihim lahum Ya, ini orang-orang yang tadi yang lemah tadi itu membantah kepada ya ucapan mereka yaitu orang-orang yang ya kepada para pemimpin ya kepada para pemimpin ke dalam kesesatan itu mengatakan kepada mereka bal kuntum mujrimin ya bal kuntum mujrimin ya tidak Contoh ini kan menunjukkan ayat yang sebelumnya. Ya, saba ayat yang sebelumnya yaitu qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata pada orang-orang yang dianggap lemah. Anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Kamikah yang telah menghalangi kalian dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepada kalian? Bal kuntum mujarimin. Ya. Orang-orang sombong itu mengatakan, tidak, sebenarnya kalianlah orang-orang yang berdosa. Yang kemudian dibantah tadi. Yang dibantah justru makar kalianlah yang ya membawa kami atau meminta kami, menyuruh kami untuk uh, kufur kepada Allah. Kemudian wa aslul makri dan apa makna dari kata makar? Ya, makar. Karena makar itu sering dimaknakan ya tipu daya yaitu sorful ghairi amma yaqsiduhu bihilatin. Memalingkan orang lain kepada yang dimaksudkan oleh yang memalingkan tadi dengan khilah, dengan tipu daya. Jadi berusaha memalingkan dengan tipu daya itu adalah makar. Fa in taharra bidzalika fi'lan jamilan fahuwa mamduhun. Dan jika um, tipu daya atau makar tersebut diniatkan untuk perbuatan yang baik. Maka itu adalah e, makar yang terpuji. Ya, jadi jika makar diniatkan untuk perbuatan yang baik, itu adalah makar yang terpuji. Wa illa fahuwa madhmumun. Akan tetapi jika makar tidak diniatkan untuk perbuatan yang baik, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, jadi makar itu bisa baik, bisa buruk. Walaupun artinya tipu daya. Tetapi tipu daya itu bisa baik, bisa buruk. Kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Ya, karena kita terkadang ya, atau menemui dalam ayat Al-Quran, makar itu disandarkan kepada Allah. Ya, disandarkan kepada Allah. Maka misalnya kita melihat wallahu khairul makirin ya Allah adalah sebaik-baik. Misalnya yang dianggap ya pembalas tipu daya. Maka kita meyakini bahwa makar itu jika disandarkan kepada Allah, itu pasti Allah bermaksud sesuatu yang baik di baliknya. Maka itu adalah makar yang terpuji. Kita tidak boleh menyandarkan tipu daya yang buruk kepada Allah. Ya, semua yang disandarkan kepada Allah itu harus disandarkan dengan pujian dan kesempurnaan. Ya, maka di sini dijelaskan bahwa yang namanya makar itu ada yang terpuji dan ada yang tercela. Qalahu ar Ini disampaikan oleh ar-raghib al-Asfahani. Kita kembali ke atas. Ya, ai makrun fil laili wan nahari, yaitu makar yang terjadi pada malam dan siang wa qawlihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 226 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbus tarabbusu arba'ati ashhur ya lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur ya kepada orang yang mengila ya mengila itu adalah ya bersumpah kepada Allah untuk tidak mencampuri istri-istri mereka ya itu tarabbusu arbaati ashhurin itu diberi tangguh atau menunggu empat bulan lamanya ai busun fi arbaati ashhurin yaitu ditangguhkan atau menunggu selama empat bulan Kemudian watakunul itu tadi makna yang kedua, fi. Kemudian makna yang ketiga watakunul idhofatu bimakna alami dan idhofah itu menjadi mengandung makna lam idalam yasluh makna min wala fi. Jika tidak memungkinkan diberi makna min atau juga makna fi. Nahwu contohnya hadza kitabu Hisyamin. Ini adalah kitabnya Hisyam tidak mungkin diberi makna min. Ini adalah kitab yang berasal atau terbuat dari Hisham. Tidak mungkin. Atau fi juga tidak mungkin. Ini adalah buku kitab yang berada di Hisham. Bukan itu maksudnya. Karena tidak memungkinkan, maka diberi makna lam. Ai kitabun li Hishamin. Sebuah kitab milik Hisham. Wa milka awil maka idofah yang seperti ini, yang memiliki makna lam, itu membawa makna kepemilikan, ya milik Hisham, atau pengkhususan. Ya. Wahadal hukmu muhtasun bil idofatil ma'nawiyati. Dan hukum ini itu khusus untuk idofah yang maknawi. Dunal idofatil lafdiyati. Ya, tidak berlaku untuk idofah yang lafdiyah. Wasayati dzikruhuma insyaallah. Dan idofah maknawiyah dan idofah lafdiyah akan datang penjelasannya insyaallah. Kama sayati dzikru baqiyatil ahkamil mutarattibati alal idofati. Sebagaimana nanti akan datang juga penjelasan mengenai hukum-hukum yang tersisa yang diakibatkan karena susunan idofah. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Nunan talil i'roba au tanwina ila akhirihi. Ay maksudnya, ihdif minalismilladhi turidu idofatahu nunan talil i'roba. Hapuslah dari isim yang ingin engkau idofahkan, itu dihapus nun yang mengikuti tanda i'roba. Apa maksudnya? Ay taqa'u ba'da alamatil i'robi. Yaitu nun yang terletak setelah tanda i'rob. Apa saja tanda i'rob? Wahiyal alifu, yaitu alif. Ya, alif itu misalnya tanda rofa bagi musanna. Ya, atau tanda nas, tanda rofa bagi musanna. Kemudian awil wawu ya atau wawu yaitu yang menjadi tanda rofa bagi jamak mudhakar salim. Kemudian awil ya'u atau ya yaitu tanda nasab dan jar bagi musanna dan jamak mudhakar salim. Awi khadhifit tanwinal fi akhiril ismi. Atau jika ada isim yang engkau inginkan untuk diidofahkan, hapuslah tanwin yang ada pada akhir isim. Thumma mathala li hadfit tanwini minal mudhofi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh penghapusan tanwin yang ada di mudhof. Bikalimati turi. Ya, dengan kalimat turi. Kan asalnya turin. Kemudian dihilangkan tanwinnya menjadi turi. Ainda idhofatiha ila kalimati sina. Ketika diidofahkan kepada kata sina. Wahuwa maksurun min mamdudin. Dan sina di sini ditulis sebagai maksur. Asalnya itu adalah isim mamdud. Ada hamzahnya di akhir. Ya sina u atau sina a aslinya. Turi sina a. Tetapi dimaksurkan, dihilangkan hamzahnya. Wahuwas Mujabalin. Dan Sina adalah nama gunung, Gunung Sinai. Thumma qala, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, inwi. Ya, apa maksudnya inwi? Takhayyal wujudal harfi. Ya, bayangkanlah atau niatkanlah adanya huruf. Huruf apa? Min au fi, yaitu min atau fi. Idza lam yatahaqqaqil ma'nal muradu illa ala niyati ahadihima. Yaitu jika tidak tercapai atau terwujud makna yang dimaksudkan, melainkan dengan meniatkan dua salah satu dari dua huruf tersebut. Fa'idha lam yasluh ahaduhuma, jika tidak memungkinkan untuk diniatkan makna dari min atau fi, ya salah satu dari keduanya, fakhudillama wanwiha, maka ambillah huruf lam dan niatkanlah huruf jar lam tersebut. Fima adal maudi'aini al-madhkuraini. Ya, pada susunan idofah yang selain nah, mengandung dua huruf tadi, yaitu min atau fi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.